هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عادني الله وإياكم من النار معاشر الإخوة عزني وعزكم الله kita lanjutkan pelajaran kitab sifatul salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min takbir ila taslim ka'annaka taraha karya Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala dari pelajaran yang terakhir telah kita bahas bab yang disebutkan oleh al-musannif yang berjudul al-qiraah bacaan pada pembahasan yang pertama beliau rahimallahu taala menyebutkan permasalahan hukum membaca isti'adah membaca ta'awud setelah selesai dari doa istiftah sebelum membaca Al-Fatihah. Dan telah kita uraikan bahwa ini hukumnya adalah sunnah. Di antara sunnah-sunnah di dalam salat dibaca dengan sirriyah dengan bacaan yang pelan tidak disuarakan dan lafadznya a'udzubillahi minasyaitonir rajim berdasarkan kewahiran dari ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman fa idza qara'tal qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim dan tidak menggunakan lafadz selain dari lafadz ini dengan tambahan-tambahan yang lainnya dan telah kita jelaskan hadis-hadis yang menyebutkan lafaz ta'awud, ta lafaz isti'adah dengan tambahan itu sanatnya tidak terlepas dari kelemahan dan kedaifan. Kemudian permasalahan yang berikutnya adalah membaca basmalah setelah berta'awud A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Permasalahan ini telah kita jelaskan hukumnya adalah sunnah. Di antara sunnah-sunnah di dalam salat dan dibaca dengan sirriyah. Dibaca dengan pelan tidak disuarakan. Dan sebagian ulama berpendapat bahwasanya mensuarakan atau membacakan basmalah dengan dikeluarkan suara dengan dikeraskan ini adalah amalan yang bid'ah tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salafun salih ridwanullah alaihi majma'in. Bahkan sebagian ulama mereka berpendapat dengan yang lebih keras bahwasanya ketika seseorang sholat di belakangnya orang yang mengeraskan bacaan basmalah maka diwajibkan untuknya mengulangi sholatnya. Ini pendapat dari al-Imam Al-Waqi' Ibn Jarrah. Dan wallahu taala alam inilah pendapat beliau. Adapun secara dalil maka tidak ada tidak ada dalilnya seseorang mengulangi sholatnya di belakang imam ia mengeraskan bacaan basmalah Kemudian faidah yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya bahwa kalimat basmalah bismillahirrahmanirrahim dari pendapat yang sahih, pendapat yang benar bahwasanya ini bukan termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, kalimat basmalah juga, juga bukan termasuk dari awal ayat pada surat-surat dalam Al-Quran. Jadi kalimat basmalah ini adalah kalimat yang munfasilah, yang terpisah sendiri, ayat yang tersendiri, terpisah. Utiyabihi lil fasl baina suwar yang diletakkan untuk memisah antara surat satu ke surat berikutnya diletakkan kalimat basmalah siapa yang meletakkan kalimat basmalah kalimat ini yang meletakkannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis Anas hadis yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah membaca surat dan selesai maka beliau membaca bismillahirrahmanirrahim melanjutkan surat yang baru setelahnya. Faedah yang ketiga, telah disepakati dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahlu ilm bahwasanya basmalah itu termasuk dari surat dalam surat An-Naml ayat 30 harus dibaca di dalam sholat. Dan juga bukan termasuk bagian dari surat At-Taubah di awalnya. Ketika membaca surat At-Taubah, maka tidak membaca basmalah. Dan ini hukumnya sunnah. Isti'adah sunnah, basmalah sunnah. Tidak mempengaruhi keabsahan sholatnya seseorang ketika meninggalkannya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Namun yang dimaksud dengan sunnah mustahabah di sini adalah amalan yang bukan dimaksudkan untuk ditinggalkan. Karena pengertian dari sunnah adalah yuk fa'iluhu walam ya'tham tarikuhu. Seseorang yang mengamalkannya itu diberikan pahala, diberikan kesempurnaan, tambahan dan yang meninggalkannya itu tidak diberikan dosa. Ya, jadi di sini disebutkan apa? Mengamalkan dulu dan yang meninggalkannya tidak berdosa. Bukan meninggalkannya dulu ya bukan meninggalkannya terlebih dahulu. Ya jadi pandangan kita terhadap makna kalimat sunnah di dalam bab fikih itu yang dimaksud adalah tetap dikerjakan bukan untuk ditinggalkan. Berbeda dengan makruh. Kalau makruh iya ditinggalkan. Terlebih lagi haram itu harus ditinggalkan. Ini yang dimaksud dengan sunnah. Apa dalilnya? Dalilnya Nabi SAW bersabda dalam hadis Malik bin Khawarith riwayat Al Bukhari, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian seperti kalian melihatku bagaimana salat. Ya, artinya Nabi SAW membaca istiftah, membaca ta'awudz, kemudian juga membaca basmalah. Nah, padahal ini semua adalah perkara yang sunnah. Nabi tetap mengerjakannya dan Nabi memerintahkan untuk kita mengikutinya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kita lanjutkan bab yang berikutnya. Qala rahimallahu taala Al-qira'atu ayatan ayatan Bacaan dengan seayat demi ayat di sini al-musannif menjelaskan kepada kita bahwa di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membaca di dalam solat itu dengan ayat demi ayat. Ini yang sunnah. Jadi satu ayat dibaca selesai, kemudian ayat berikutnya berhenti ayat berikutnya berhenti sampai selesai. Nah. Qala rahimallahu taala, "Tsumma yaqra'u al-Fatihah wa yaqta'uha ayatan ayatan." Bismillahirrahmanirrahim. ثم يقف ثم يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف ثم يقول مالك يوم الدين وهكذا إلى آخر السورة وكذلك كانت قراءته كلها يقف على رؤوس الآي ولا يصلها بما بعدها Kemudian yang berikutnya qala rahimallahu taala wa kana taratan yaqra'uha maliki yaumiddin kedua hadis ini dari sahabiyah ummul mukminin ummi salamah radhiyallahu taala anha di dalam sunan Abu Dawud dan yang selainnya dan sanad dari kedua hadis ini sanadnya dhaif kedua-duanya sanadnya dhaif namun secara makna Secara makna dari hadis kedua hadis ini maknanya sahih. Di sana terdapat riwayat yang lainnya yang mendukung bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau membaca ayat demi ayat di dalam Al-Quran itu dengan berhenti dan memberikan wakaf tidak melanjutkannya ini diantara sunnah di sini kita artikan Kemudian Nabi SAW setelah membaca isti'adah dan basmalah, beliau membaca Al-Fatihah. Beliau memutusnya ayat demi ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berhenti. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berhenti. Ar-Rahmanirrahim. Dan seterusnya sampai di akhir Al-Fatihah. Dan demikian, beliau membacanya di dalam bacaannya seluruhnya. Beliau berhenti, Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap selesai dari ayat demi ayat dan tidak menyambungnya di ayat yang berikutnya. Nah, dan terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya dengan kalimat Maliki Yaumiddin. Alif dari kalimat Malik itu dihilangkan atau dibaca dengan qasr Di sini faedah disebutkan oleh Syekh Al-Albani di dalam catatan kakinya disebutkan Nomor yang kelima, warawahu Abu Amr Ad-Dani fil Muktafa وقال ولهذا الحديث طرق كثيرة وهو أصل في هذا الباب ثم قال وكان جماعة من الأئمة السالفين والقراء الماضين يستحبون القطع على الآيات وإن تعلق بعضهن ببعض dahulu jamaah dari para imam-imam yang terdahulu para qurra ahli-ahli Al-Quran mereka menganggap sunnahnya untuk memutus setiap bacaan pada ayat-ayat ayat demi ayat itu diputus jadi bukan disambung Alhamdulillahi Alamin ar Rahim tapi diputus, ini sunnah walaupun satu ayat dengan ayat yang berikutnya itu memiliki keterkaitan makna kemudian beliau memberikan tambahan Qultu aku katakan wa hadhihi sunnatun a'rad anha al qurra fi hadhihi al-azman fadlan an ghairihim. Sunnah ini telah ditinggalkan oleh kebanyakan dari para ahli-ahli pembaca Al-Qur'an di zaman ini. Terlebih lagi selain dari mereka. Nah, Dari bab ini terdapat faidah telah kita sebutkan bahwa makna hadis dari yang dhaif ini secara makna sahih telah diriwayatkan di dalam sahih Al-Bukhari dari hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau radhiyallahu taala anhu ditanya tentang kaifa kanat qira'atun nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimanakah cara membacanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau radhiyallahu taala anhu menjawab, "Kana yamuddu maddan wa yaqifu 'inda kulli ayah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membacanya dengan mad dengan panjang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Dan seterusnya. Ya bukan dibaca dengan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tapi lebih panjang. Wa yaqifu 'inda kulli ayah dan beliau berhenti setiap membaca ayat. Tidak disambung dengan ayat setelahnya. Fahada sifatu qiraati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'ul Qur'an qira'atan mufassalah ayatan ayatan amalan liqaulihi ta'ala warattilil qur'ana tartila inilah sifat bacaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau membaca Quran itu dengan mufassalah satu demi satu ayat demi ayat mengamalkan perintah dari Nabi uh, perintah dari Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman warattilil qur'ana tartila wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Qala Ibnu Qudamah, Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni beliau menyebutkan wal mustahabbu an ya'tiya biha murattalah mu'arrabah. Disunahkan membaca Al-Fatihah itu dengan tartil, perlahan. Tidak cepat-cepat, tidak terburu-buru. Mu'arrabah fasih bacaannya. Nah, benar-benar dia paskan huruf demi huruf pada setiap ayat dari surat Al-Fatihah. Yaqifu fiha inda kulli ayah. Di mana dia berhenti setiap membaca ayatnya. Wa yumakkan huruful mat wal lin. Dan dia tekankan pada huruf mat dan huruf al-lin. Huruf lin adalah huruf yang datang setelah huruf ya dan nun. Ya. Jadi Rabbil alamin. Nah, itu dia tekankan. Diberikan namanya apa? Dengung. Apa istilahnya dalam ilmu tajwid? Hmm? Ada yang ingat? Baini bainunah ya bainunah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim nah, jadi bukan diberhentikan alhamdulillahi rabbil alamin tidak tapi ditekankan kemudian diberikan mat bacaan yang panjang kata beliau rahimahullah taala ma lam yukhrijuhu dzalik ila tamtid selama hal tersebut tidak boleh dibaca dengan mendayu-dayu. Ya, terlalu berlebihan ini tidak disenangi. Bahkan sebagiannya juga dilarang. Liqaulihi ta'ala warattilil qur'ana tartila. Ini permasalahan pada bab al-qira'atu ayatan ayatan. Kemudian ketika disambungkan bagaimana hukumnya? Adapun secara hukum tidak ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyambung bacaan pada ayat-ayat dalam Al-Quran selama tidak merubah maknanya selama tidak merubah makna dari ayat misalkan Alhamdulillahi Ar-Rahman ini tidak boleh Ya, karena dia telah memutus dan ini pun akan merubah makna. Bisa difahami? Ya, jadi secara hukum tidak ada larangan. Tidak dalilnya melarang untuk menyambung bacaan selama tidak merubah makna dari ayat bacaan tersebut. Kalau merubah makna maka ini diharamkan. Bahkan kalau sengaja ini bisa dikhawatirkan menjatuhkan seseorang kepada amalan kufriyah amalan kekufuran. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Kita lanjutkan bab yang selanjutnya. Qala rahimallahu taala Rukniyatu al-Fatihatu وفضائلها Bab rukunnya membaca Al-Fatihah dan keutamaan-keutamaannya. Qala rahimallahu taala wa kana yu'azzim yu'azzimu min sya'ni hadhihi surah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sangat mengagungkan urusan dari surat ini yaitu surat Al-Fatihah. Fakana yaqul di antara bentuk besarnya pengaguan beliau terhadap Al-Fatihah di mana beliau bersabda la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab fasa'idan. Hadis ini dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu muttafaqun alaih. Dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu muttafaqun alaih. Tidaklah sempurna tidak sah salatnya Seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah, Fatihatul Kitab, pembuka dari Al-Kitab, yaitu Al-Quran. Dan lafat yang dilingkari atau diberikan tanda kurung, fasa'idan, itu lafatnya syadzah. Jadi hadisnya itu sampai pada kalimat bifatihatil kitab saja. Tidak ada lafat fasa'idan. Ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya ini lafadznya syadz. Wa fi lafdzin dalam lafadz yang lainnya la tujzi salatan la yaqra'u rajula aw la yaqra'u rajulu fiha bi Fatihatil Kitab. Hadis ini diriwayatkan dalam Sunan Ad-Darqutni dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sanatnya dhaif tidak sah salatnya seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab secara makna hadis ini sahih namun secara sanad hadis ini dhaif wa qala rahimahullahu taala wa taratan yaqul man shalla salatan lam yaqra fiha bi fatihatil kitab fahiya khaddajun hiya khaddajun hiya khaddajun ghairu tamamin Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu riwayat Muslim Barang siapa yang salat tidak membaca Fatihatul Kitab, tidak membaca surat Al-Fatihah, maka salatnya itu khaddaj. Khaddaj maknanya adalah naqisah. Kurang. Dan disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid kata beliau rahimahullah taala bahwasanya an-naqsu fi salati naqsan. Yang dimaksud dengan kurang di dalam salat itu ada dua bentuk. Ketika disebut ini kurang. Salatnya ini kurang, tidak teranggap kurang, tidak sempurna. Maka maksudnya adalah dua jenis. Jenis yang pertama adalah naqsun yanqusu al-ajr ma'asihhatiha. Kurang yang sifatnya itu hanya mengurangi pahala saja. Tapi salatnya tetap sah. Wasani yang kedua naksun yubtiluhu as-salah. Kekurangan yang membatalkan salat. Dan di dalam hadis ini hadis yang sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah ini masuk dengan kurang fahiyya khaddaj adalah yubtil as-salah. Nah. Diulangi tiga kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghairu tamamin. Salatnya tidak sempurna. Ini masuk dengan ghairu tamam yaitu ghairu sahihin. Tidak sah salatnya. Oleh karenanya pendapat dari al-musannif juga hukum dari membaca Al-Fatihah sampai di sini kita ambil dulu pembahasannya. Ma hukmu Al-Fatihah atau ma hukmu qiraat Al-Fatihah? Apa hukumnya membaca Al-Fatihah? Di sini terdapat dua pendapat. Pendapat yang rajih bahwasanya membaca Al-Fatihah itu termasuk di antara rukun dari rukun-rukun salat. Tidak sah salatnya seseorang kecuali dengan membaca Al-Fatihah di seluruh rakaatnya. Di seluruh rakaat di dalam salat. Dan salatnya itu tidak teranggap atau batal ketika dia meninggalkannya baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Ya. Yubtilus salat bitarkiha sawa'un kana 'amdan aw nisyanan. Kemudian ketika dia meninggalkannya, maka diwajibkan untuk menambah rakaat dari yang ditinggalkannya tersebut. Jadi sebagai contoh, salat maghrib di rakaat yang pertama seseorang lupa membaca Al-Fatihah dan dia dalam keadaan makmum misalkan maka ketika selesai sholat di rokaat yang ketiga dia tidak salam. Namun dia menambahkan satu rokaat. Begitu pula hukum ini berlaku kepada imam. Ketika imam lupa bacaan Al-Fatihah, maka dia menambah rakaatnya. Dan makmum ikut mengikutinya. Nah, dan di akhir disunahkan untuk membawanya dengan sujud sahwi. Sujud sahwi dua rakaat atau dua dua kali sujud. Nah, dua kali sujud bukan dua rakaat. Ini adalah pendapat dari jumhur mayoritas dari salaf yang terdahulu sampai pun kepada khalaf ulama-ulama yang ada di zaman kita saat ini dari pendapat Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan juga pendapat dari seluruh ulama di saat di zaman ini mereka menyatakan bahwasanya uh, Al-Fatihah itu termasuk di antara rukun dari rukun-rukun salat keumumannya. Nah. Dalilnya disebutkan dalam hadis Ubadah bin Samit muttafaqun alaih la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak teranggap salatnya seorang kecuali dengan membaca atau ketika dia tidak membaca Al-Fatihatul Kitab. Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um beliau menyebutkan fawajibu ala man shalla munfaridan aw imaman aw ma'muman ay yaqra'a bi ummil Qur'an fi kulli rak'ah. Diwajibkan setiap orang yang salat baik dia munfarid sendiri atau imam ataupun makmum diwajibkan untuk membaca Ummul Quran atau Al-Fatihah di dalam setiap rakaatnya. Wa in tarakaha nasiyan la yujzihi dzalik. Kalau dia meninggalkannya dengan lupa, maka ini tidak sah. dzalika karena hal itu maka ruknan fi salat lam yasqut farduhu bin nisyan karruku'i was sujud. Amalan yang rukun di dalam salat itu tidak akan gugur atau hilang. Ya, artinya tidak mengapa, tidak. Karena sebab lupa. Semisal dengan ruku dan sujud. Jadi ketika seorang lupa untuk ruku, ini tetap apa? Salatnya tidak sah, harus diulangi. Atau dia menggantinya dengan rakaat yang berikutnya. Nah. Baik. Qala rahimallahu taala kita selesaikan membaca hadis yang disebutkan oleh musannif wa yaqul qala Allah tabaraka wa ta'ala qasamtu as-salah baini wa baina 'abdi nisfain fa nisfuha li wa nisfuha li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al aku membagi salat ini antara aku dan hambaku dua bagian ya hadis ini adalah hadis qudsi hadis kutsi yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan lafadznya itu diucapkan oleh atau disampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan antara hadis kutsi dan Al-Qur'an di antaranya adalah hadis kutsi itu tidak dibaca dalam salat. Adapun Al-Qur'an dibaca di dalam salat. Dan ini yang telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau membaca di dalam sholatnya itu ayat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun hadits kutsi beliau tidak pernah membacanya dalam sholatnya. Nah. Fanisfuha wa abdi. Jadi Al-Fatihah itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua bagian. Setengahnya untuk aku yaitu Allah Subhanahu wa taala dan setengahnya untuk hambaku. Setengah Al-Fatihah tadi. Jadi Al-Fatihah ada tujuh ayat. Empat ayatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiga ayatnya untuk hamba-hambanya dari orang yang beriman. Wali abdi masal dan bagi hambaku apa yang ia minta. Artinya yang diberikan tadi setengahnya tadi itu adalah dikabulkan untuk hambaku tadi. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikrau yakul ab. Ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahi rabbil alamin yaqul Allah taala Allah Subhanahu wa taala berfirman Hamidani 'abdi Hamidani 'abdi Hambaku telah memujiku wa yaqul abd ar-rahmanur rahim ketika dia membaca ar-rahmanur rahim Allah asna alayya abdi Allah Subhanahu wa taala membalasnya hambaku telah menyanjungku jadi yang pertama memuji Allah kemudian menyanjung Allah Subhanahu wa taala wa yaqul abd maliki yaumiddin yaqul Allah taala majjadani abdi Allah Subhanahu wa taala membalasnya, sungguh hambaku telah memberikan kekuasaan secara penuh kepadaku. Ya, secara secara penuh kekuasaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan oleh Allah Malik Yaumiddin. Raja dari hari hari akhir ad-din, hari kiamat. Nah. Yaqul 'abd iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in qala fa baini wa bain 'abdi wa li 'abdi ma sa'al nah inilah di ayat ini iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in kepadamulah kami beribadah dan kepadamulah kami meminta pertolongan maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ini adalah antara aku dan hambaku dan bagi hambaku apa yang ia minta yaqul 'abd Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ihdinas siratal mustaqim" atau hamba tersebut membaca, "Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin." Fahaula'i li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini seluruhnya untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang ia minta. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala riwayat Muslim. Jadi hadis ini dengan hadis yang sebelumnya itu satu hadis. Maknanya ihdinas siratal mustaqim adalah doa. Ya Allah, tunjukilah kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, yaitu para nabi dan rasul, orang-orang saleh orang-orang siddiqin, dan yang datang setelah mereka dari orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ghairul maghdub bukan dari orang yang dimurkai alaihim waladhdallin dan juga orang-orang yang sesat orang yang dimurkai yaitu ini dimaksud orang-orang Yahudi ya di mana mereka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Alkitab dan mereka tidak mengamalkannya orang-orang yang sesat ini adalah orang-orang Nasara Nah. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Untuk hadis yang berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Masih tersisa beberapa permasalahan terkait dengan surat Al-Fatihah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين